Sekarang kita akan masuki permasalahan yang pertama. Jadi selama ini yang kita baca adalah naam sebuah ungkapan tentang mukaddimah itu pembukaan. Kemudian sekarang kita akan masuki pembahasan yang pertama nah, berkaitan masalah ul auliya was salihin. Naam yaitu orang-orang ahlu syirk nah, yang mereka senantiasa berbuat kesyirikan, mereka menyeru para wali dan orang-orang saleh. Bagaimana keadaan mereka? Naam, bahwasanya menyeru orang atau menyeru para wali dan orang-orang saleh, naam, agar bisa mengentaskan kegentingan yang ada pada mereka atau agar bisa memberikan syafaat kepada mereka, itu termasuk bentuk permasalahan yang ada di zaman jahiliyah. Kita baca apa yang sampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Nadri At-Tamimi rahimahullah taala kata beliau, "Al-mas'alatul ula", permasalahan yang pertama, annahum yata'abbaduna bi isyraqis salihin fi du'a'illah wa ibadatih bahwasannya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan mengikutkan orang-orang saleh di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Dalam artian ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga tidak terlepas daripada berdoa atau menyeru mengibadahi orang-orang saleh barakallahu fikum minta syafaat kepada mereka na barakallahu fikum atau yang semisalnya yuriduna syafa'atahum indallah. Naam. Eh, kata beliau di sini, yuriduna syafa'atahum indallah. Mereka menginginkan syafaat mereka, syafaatnya orang-orang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lidzannihim Hal ini bersumber dikarenakan sangkaan mereka annallaha yuhibbu dzalik bahwasanya Allah taala mencintai hal tersebut. Wa anna salihina yuhibbunah dan mereka beranggapan bahwasanya orang-orang saleh mencintai enam orang tersebut. Eh, perbuatan tersebut dicintai oleh orang-orang saleh. Ini anggapan yang jelek dan keliru. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum." Wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Eh, pada perkara yang la padahal yang mereka sembah yang selain Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak bisa memberikan bahaya kepada mereka, wala yang fa'um tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Naam. Wa kemudian mereka pun mengatakan haula'i syafa'auna 'indallah. Mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى Dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai para wali sebagai para wali yang mereka anggap bisa memberikan syafaat. Nah, kata mereka mana abduhum? Kami itu tidak mengibadahi mereka illa melainkan kata mereka liyukarribuna ilallah zulfa agar mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sebenar-benar pendekatan. Inilah sangkaan-sangkaan yang jelek dari mereka. Mereka beranggapan perbuatan tersebut adalah perbuatan baik, istihsanat, Nah, padahal perbuatan tersebut adalah perbuatan kesyirikan, perbuatan mungkar yang harus ditinggalkan. Kata beliau di sini, "Wa hadhi a'dhamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam." Dan ini merupakan permasalahan yang paling besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisih mereka. Pada permasalahan tersebut Rasulullah menyelisih mereka. Fa'ata bil ikhlas, kemudian Rasulullah pun datangkan dengan al-ikhlas Kenapa demikian? Karena ikhlas ini termasuk salah satu syarat daripada dua syarat yang inti untuk diterimanya sebuah amalan, sebuah ibadah. Yang pertama adalah al-ikhlas. An ya'mala rajulu amalan yabtaghi bidzalika wajhallah. Seseorang itu beramal dengan sebuah amalan, kemudian dia menginginkan dengan amalan tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Bukan mengharapkan wajah manusia, bukan mengharapkan pujian manusia, bukan mengharapkan imbalan dari manusia, bukan mengharapkan gelar, bukan mencari titel, mencari gelar, mencari dukungan, bukan, tapi hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan ridhanya Subhanahu wa taala. Naam. Jadi permasalahan ini merupakan permasalahan yang besar yang Rasulullah sendiri menyelisihinya. Fa'ata bil ikhlas, kemudian Rasulullah mendatangkan dengan al-ikhlas. Naam sebagai bentuk syarat daripada diterimanya sebuah amalan. Al-ikhlas yang pertama, yang kedua ada al-mutaba'ah sebagaimana akan disebutkan nanti. Yaitu mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhbara annahu dinullah alladhi arsala bihi jami'ar rusul dan juga Rasulullah mengkabarkan bahwasannya ikhlas itu adalah agama Allah yang para rasul seluruh para rasul mereka utus dengannya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengikhlaskan dalam keadaan mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya dakwah al-anbiya al mursalin adalah diperintahkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan enam sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala wa annahu la yuqbal minal a'mal illa al-khalis. Naam, dan bahwasannya tidak diterima sebuah amalan-amalan kecuali al-khalis, kecuali dari orang yang berbuat ikhlas. Sehingga kita ketahui bersama bahwasannya kalau seandainya seseorang berbuat na'am barakallahu fikum melakukan sebuah ibadah tapi dengan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala berarti amalan tersebut merdu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Walau asyraku la anhu ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan hancur semua amal yang dahulu mereka kerjakan. Kemudian Allah Taala juga berfirman, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan jika engkau berbuat syirik, niscaya akan hancur amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Dan kami telah tampakkan dan kami telah sebutkan dan kami telah paparkan amalan-amalan kalian yang dulu kalian lakukan. Nah, karena dicampuri dalamnya kesyirikan, Allah Ta'ala jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Na'udzubillah min dzalik. Itulah akibat atau imbas atau pengaruh yang besar naam perbuatan kesyirikan terhadap amalan. Jadi jangan sampai kita beramal hanya mengharapkan wajah manusia, beramal naam barakallahu fikum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada yang lainnya, menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah yang lainnya, jangan murnikan Nah, ibadah kita hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sungguhnya solatku dan dan sesembelihanku, kemudian hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Berikutnya, wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu dan juga Rasulullah mengkabarkan bahwasannya barang siapa yang mengerjakan perkara-perkara yang dahulu Nah mereka menganggap perkara tersebut adalah perkara yang baik, perkara yang bagus menurut sangkaan mereka. Fakat haram Allah alil jannah. Sungguh Allah Ta'ala telah haramkan bagi dia surga. Kenapa demikian? Karena amalan-amalan yang mereka anggap adalah bagus itu adalah amalan kesyirikan. Sedangkan amalan kesyirikan pelakunya barakallahu fikum bisa diharamkan bagi dia surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Ta'ala akan haramkan bagi dia, atau sungguh Allah Ta'ala telah mengharamkan bagi dia surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Dalam artian yang berbuat kesyirikan, karena az-zalim di sini adalah al-musyrik. Nah, karena az zulim Nah, terkadang maknanya adalah asyirik. Sebagaimana sudah kita lewati berkali-kali. Di antaranya dalilnya adalah apa? Adalah ucapan. Na'am barakallahu fikum lukman al-Hakim ketika menasihati anaknya. Ya bunayya la tushrik billah. Inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Na'am barakallahu fikum. Kemudian kata beliau di sini, Fakat haram Allah al jannah sungguh Allah Taala telah haramkan bagi dia surga wa ma'wahun nar dan kembalinya adalah api neraka sebagaimana dalil yang sudah kami sebutkan tadi. Naam. Wa hadhihi al mas'alatu allati tafarraqa an-nasu min ajliha baina mu'minin wa kafirin. Permasalahan inilah yang akan bisa membedakan manusia akan terbedakan. Naam, dengan permasalahan ini antara yang mukmin dan yang kafir. Karena apa? Karena ini nanti permasalahan antara apa? Antara tauhid dan syirik. Nah, terbedakan di situ. Barakallahu fikum. Wa indaha waqa'atul adawah dan pada permasalahan tersebutlah terjadi permusuhan. Permusuhan antara apa? Antara al-anbiya wal mursalin dan antara umat-umat mereka. Jadi permusuhan permusuhannya berkaitan masalah apa? Masalah tauhid al-uluhiyah. Mereka diseru untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka enggan, kemudian mereka membangkang dan semisalnya akhirnya terjadi permusuhan dan juga pertikaian. Naam serta mereka hendak membunuh para anbiya wal mursalin, di antaranya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dakwah yang diserukan adalah dakwah tauhid. Barakallahu fikum. Kemudian kaumnya mereka memberontak dan mereka kaumnya enggan untuk menerima dakwah tauhid. Barakallahu fikum dan berupaya bagaimana caranya bisa membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dari kalangan orang Yahud dan Nasara dan banyak sekali dari kalangan orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin. Naam, barakallahu fikum. Berikutnya, wa indaha waqa'atul adawah wa li ajliha syuri'al jihad. Dan Dikarenakan permasalahan ini juga di syariat jihad. Permasalahan masalah apa? Masalah tauhid. Bagaimana caranya mempersatukan kaum muslimin atau mempersatukan seluruh umat agar senantiasa di atas tauhid. Qul ya ahlul kitabi, ta'akal. Qul ya ahlul kitabi, ta'alau ila, kalimat, ila kalimatin sawa'in. Ajakan untuk senantiasa bersatu di atas satu kalimat yang sama, yaitu kalimat tauhid barakallahu fikum. Menunjukkan bahwasanya ajakan tersebut bukan ajakan yang biasa karena ini merupakan perkara yang besar di antara mereka ada yang enggan membantah menolak membangkang dan semisalnya barakallahu fikum kemudian juga dakwah al-anbiya mursalin Naam sebagaimana sudah kita lewati dalilnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul untuk menyerukan apa? Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah oleh kalian at-taghut. Barakallahu fikum. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah dan perangilah mereka hingga tidak terjadi fitnah. Fitnah di sini maknanya adalah syirik hingga tidak terwujudkan, tidak terjadi, tidak muncul fitnah, tidak muncul kesyirikan, wa yakuna dinu kulluhu lillah dan akan menjadi agama itu seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya apa? Bahwasanya Nah, peperangan terjadi, diperangi mereka agar apa? Nah, agar mereka kembali kepada jalan yang benar yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini permasalahan yang pertama yang disampaikan oleh Syekh eh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Sekarang kita akan baca syarahnya. Qala syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala ta'ala Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Perhatikan di sini baik-baik ayat yang sangat mulia sering kita dengar. Ini ayat yang menunjukkan bahwasannya kita hidup di dunia, diciptakan di dunia, baik dari kalangan jin dan manusia, hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai beranggapan bahwasanya kita hidup di dunia ini selama-lamanya untuk dunia bukan, tapi dunia untuk kita. Nah, dunia diciptakan untuk kita, bukan kita diciptakan untuk dunia. Dunia diciptakan untuk kita sebagai sarana untuk beribadah, beramal-amal saleh. Naam. Barakallahu fikum. Bukan kita diciptakan untuk dunia. Kalau seandainya kita diciptakan untuk dunia ini saya apa? Ini saya tidak ada yang naam barakallahu fikum yang mau merealisasikan atau mewujudkan ibadah ini. Nauzubillah min dzalik. Tapi barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim yang sudah kita baca tadi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, lam di sini liya'budun, lam ini lamut ta'lil dan juga lamun hikmah. Lamu ta'lil menunjukkan sebab. Sebabnya kenapa Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia di muka bumi ini atau di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, kemudian hikmah. Apa makna hikmah di sini? Ini merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala di balik penciptaan tersebut yaitu apa? Agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi buktinya buktinya ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasannya hikmah di sini adalah hikmah apa? Hikmah syar'iyyah. Karena hikmah terbagi menjadi dua. Hikmah syar'iyyah sama hikmah kauniyah. Hikmah syar'iyyah sama hikmah kauniyah. Barakallahu fikum. Hikmah syar'iyyah itu hikmah yang kayak apa sih? Hikmah syar'inya itu adalah hikmah yang na'am barakalafikum fikum murni berkaitan dengan perkara yang Allah taala cintai dan bisa terjadi bisa pula tidak terjadi. Itu hikmah syar'inya namanya. Tapi hanya berkaitan dengan perkara yang Allah taala cintai. Sekarang ibadah, Allah taala cintai ataukah tidak? Ibadah Allah taala cintai, tapi apakah semua manusia beribadah? Apakah semua manusia beribadah kepada Allah taala? Tidak. Ini menunjukkan bahwasanya hikmah, tujuan Naam syar'iyah ini Nah, barakallahu fikum bisa terjadi, bisa enggak terjadi. Kemudian hikmah kauniyah adalah hikmah yang apa? Berkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala benci. Dan pasti terjadi. Kalau hikmah kauniyah pasti terjadi. Nah, barakallahu fikum. Itu rinciannya bukan pada saatnya kita bahas pada pertemuan hari ini atau saat ini. Tapi ada pembahasan tersendiri pada kitab-kitab tersendiri mengenai daripada apa? Perbedaan antara hikmah syar'iyah dan kauniyah. Kami cuman sekedar menyebutkan secara global gambaran bahwasanya Perbedaan antara hikmah syar'inya dan kauniyah. Kalau hikmah syar'inya itu adalah an hikmah yang berkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai dan bisa terjadi, bisa pula tidak terjadi. Tapi kalau hikmah kauniyah adalah hikmah yang berkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai dan perkara yang Allah Ta'ala benci dan pasti terjadi. Hikmah tersebut pasti terjadi. Nah, barakallahu fikum. Nah, sebagai contoh, biar nanti tidak bingung, sebagai contoh yang hikmah kauniyah tersebut adalah apa? Adalah kafirnya Abu Lahab atau kafirnya Abu Jahal. Kedua-duanya kafir. Naam. Perkara yang namanya kafir, kekufuran, perkara yang Allah Ta'ala cintai atau Allah, Allah Ta'ala benci? Kekafiran Allah Ta'ala cintai atau Allah Ta'ala benci? Allah Subhanahu Wa Ta'ala benci. Tapi terjadi enggak? Pasti terjadi. Buktinya Abu Lahab dan Abu Jahal juga mati dalam keadaan kekufuran. Terjadi. Sehingga hikmah yang situ adalah hikmah apa? Kauniyah. Barakallahu fikum. Adapun ibadah tadi, tujuan Allah Ta'ala menciptakan manusia, jin dan manusia, tujuannya apa? Beribadah. Tapi buktinya terjadi, tidak terjadi. Ada yang beribadah, ada yang enggak. Nah, ini menunjukkan bahasanya hikmahnya, hikmah syar'inya barakallahu fikum. Dan perlu diketahui barakallahu fikum bukan maknanya Allah taala tidak mampu untuk mewujudkan semua makhluk di muka bumi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan demikian. Allah Subhanahu wa taala zat yang mampu. Zat yang maha mampu. Kalau seandainya Allah taala menghendaki menakdirkan semuanya beribadah, semuanya dapat hidayah itu mampu. Tapi apa tapi nanti di balik itu hikmah-hikmah yang lain tidak terwujudkan. Nah, barakallahu fikum sehingga Allah Taala apa? Tetap menceritakan dalam keadaan ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Allah Taala berfirman, "Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha." Kalau seandainya kami menghendaki, niscaya kami akan datangkan setiap jiwa itu atau setiap manusia itu petunjuknya. Jadi manusia nanti semuanya dapat petunjuk, semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan tapi sungguh telah benar ucapanku dan ketetapanku bahwasanya sungguh-sungguh aku akan menuhi neraka jahanam dari dua golongan, An-nas wal jin. Dari kalangan jin dan manusia seluruhnya. Menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya barakallahu fikum penduduk neraka itu dari kalangan jin dan manusia. Itulah tujuan hikmah Allah Subhanahu wa taala ciptakan neraka dan ciptakan surga. Karena apa? Karena ada yang berbuat baik, berbuat keimanan, maka itulah yang sebagai penghuni penduduk surga. Kemudian ada yang berbuat kekufuran dan juga perbuatan kesyirikan, maka itulah penduduk neraka. Barakallahu fikum. Naam. Kita lanjutkan apa yang sampai oleh Syekh Saleh Fauzan. Habibullah taala kata beliau, Fal ibadatu haqqun lillahi jalla wa ala. Maka ibadah itu adalah hak untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Karena kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan berbersyirik kepada Allah taala dengan sesuatu apapun. La malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan tidak boleh dengan malaikat terdekat, tidak pula dengan nabi yang diutus, tidak boleh sama sekali. Nah, barakallahu fikum beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah haram. Naam. Fal ibadatu haqqun lillahi jalla wa ala, la yajuzu an yu'bada ma'ahu ghairuhu kainan mankan kata beliau. Nah, barakallahu fikum perhatikan syarah Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala tidak diperbolehkan untuk diibadahi bersamanya bersama Allah Subhanahu wa taala ghairu selainnya. Kainan mengkan siapapun orangnya. Enggak boleh. Diduakan Allah Ta'ala diduakan dalam ibadah itu enggak boleh. Fal jahiliyatu akasu suhada Maka orang-orang jahiliyah di zaman jahiliyah mereka membalik keadaan ini. Eh, akasu maksudnya adalah mereka membalik hada keadaan ini hadal amr. Perkara ini dibalik. Berarti apa? Berarti mereka menyekutukan menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Fataraku ibadatallahi allati khuliqu min ajliha maka mereka meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka diciptakan dalam rangka untuk untuknya. Yang mana yang mana manusia diciptakan dalam rangka untuk apa? Untuknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka balik justru mereka meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diperhatikan barakallahu fikum Nah tentunya sebagai mukadimah pembukaan dan sering kita dengar, namun belum tentu setiap orang menghafalnya, adalah definisi atau pengertian ibadah. Apakah ibadah itu? Nah sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan sering kita dengar al-ibanatu hiya nam ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwani wal a'mal adh-dhahira al batinah. Perhatikan, ibadah itu adalah apa? Ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup. Nam ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhoi. Minal aqwal wal a'mal. Berupa ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan. Az-zahirah batinah. Yang nampak maupun yang tersembunyi. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan ibadah itu umum. Dalam artian semua perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhoi. Berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun tersembunyi. Maka itu adalah ibadah. Barakallahu fikum. Nam ismun jami'un kulli ma yuhibbuhu Allah minal aqwali wal a'mal az-zahirah wal batinah. Naam. Kita lanjutkan kata beliau wa 'abadu ghairallahi jalla wa 'ala minal asnam wal asyjar wal ahjar wal jin wal malaikah wal awliya was salihin maka mereka orang-orang jahiliyah mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari apa? berupa berhala-berhala dan juga pohon-pohonan atau batu-batuan dan juga jin dan dan para malaikat dan para wali serta orang-orang saleh. Naam. Fasarafun ibadatan lighanillahi jalla waala Mereka menyerahkan, mereka memalingkan ibadah itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kalau mereka berbuat kesyirikan atau seandainya kita berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Karena Allah Ta'ala nanti akan tinggalkan kita dan juga sekutu yang kita sekutukan tersebut. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, Nah barakallahu fikum hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berkata di situ, "Nam ana aghna syuraka'i 'an syirki." Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Sungguhnya aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan persekutuan. Maka barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan, nah kemudian dia berbuat syirik di dalam amalan tersebut kepadaku, taraktuhu wa syirkah. Sungguh aku akan tinggalkan dia, sungguh aku tinggalkan dia dan sekutunya. Nah barakallahu fikum. Lanjutkan lagi kata beliau di sini, "Na'am faminhum man la ya'budullaha aslan." Nah, di antara mereka ada yang memang benar-benar tidak beribadah kepada Allah. Sejak awalnya nggak beribadah kepada Ta'ala. Paham ya? Nah, ini keadaan jahiliyah, na'udzubillah ya. Ada di antara memang, di antara mereka itu yang man la ya'budullah aslan. Pada asalnya nggak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahumul kuffar. Mereka ada orang-orang orang kuffar minal malahidah. Wadahriyah itu orang-orang mulhid dari kalangan ateis yang tidak memiliki agama. Nah, komunis, ateis. Wadahriyah dahriyah yang mereka mengatakan bahasanya tidaklah hidup dan mati kita ini hanya saja apa? Yang menghancurkan atau yang menghilangkan adalah masa. Dahriyah. Nah, yang mereka bersandarkan dengan masa. Masa adanya siang dan malam. Kita hidup di dunia cuman adanya siang dan malam saja. Dalam artian apa? Dalam artian yang akan membinasakan kita ini dahar masa ini. Nah, ada setelahnya nanti apa? Tidak dibangkitkan. Kita tidak dibangkitkan, udah mati, udah selesai. Hidup mati, dikubur jadi tanah selesai. Nggak dibangkitkan lagi. Nah, naudzubillah ya. Kelompok dahrinya ini kelompok yang keliru atau benar? Kelompok yang keliru dan kelompok yang batil dan harus kita hindari dari pemikiran kita barakallahu fikum karena bertentangan dengan dalil yang sangat banyak. Nah, barakallahu fikum. Wa minhum di antara mereka man ya'budullaha wa ya'budu ma'ahu ghairah. Ada juga yang tipe lain, tipe atau bentuk yang lain. Di antara mereka ada yang beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada yang selain Allah gitu loh. Paham ya? Beribadah kepada Allah SWT, tapi juga bersamaan dengan itu beribadah kepada yang selainnya. Berbuat syirik berarti kan? Nah, menduakan atau mensekutukan Allah Ta'ala dalam beribadah. Wal hukmu wahidun, tapi hukumnya sama. Hukumnya satu. Falladhi ya'budu ma'allahi ghairahu. Naam, maka orang yang beribadah bersama Allah, naam, eh, yang lainnya maksudnya adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga beribadah kepada yang lainnya, kalladzi la ya'budullaha aslan. Orang tersebut atau tipe tersebut, bentuk tersebut seperti orang yang tidak beribadah kepada Allah Ta'ala secara asalnya. Jadi sama, orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala tapi dicampur dengan beribadah yang lainnya. Ini sama keadaannya. Hukumnya satu. Enam. Lianna ibadah tahu batilah karena ibadahnya batilah. Ibadahnya batilah. Ditolak, nggak diterima. Nah, wallahu la yardha bisyirk, sedangkan Allah taala tidak ridho dengan kesyirikan. Nah, Barakallahu fikum. Wa aidan la budda an yakuna al amal muwafiqan lima syara'ahu Allah Subhanahu wa taala. Di samping berbuat ikhlas barakallahu fikum harus ittiba kata beliau di sini perhatikan wa aidan dan juga la budda an yakuna al-amalu amalan yang dilakukan ibadah yang dilakukan tersebut harus muwafiqan mensosoki atau sesuai lima syara'ahu Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah taala syariatkan. Apa maksudnya? Harus mencocoki. Naam sesuai dengan dalil maksudnya. Allah la yakbalul amala maka sungguh Allah Taala tidak menerima sebuah amalan alladzi fihi bid'atun yang dalamnya ada kebid'ah, ada perkara bid'ah. Perkara bid'ah kullu ma uhditsa din, na'am. Seluruh perkara yang dibikin-bikin atau perkara baru dalam agama, na'am bi ghainam laisa hunaka dalilun yang sana tidak ada dalil minal Qur'an wala minas sunnah. Tidak ada dalil dari Al-Qur'an, tidak pula dari As-Sunnah. Hati-hati. Naam kullu ma uhdza din, seluruh perkara yang dibikin-bikin dalam agama. Naam, laisa hunaka dalilun minal kitab wala minas sunnah. Tidak ada di sana dalil dari Al-Qur'an, tidak pula dari as-sunnah. Hati-hati. Naam, kama la yaqbalul amala alladhi fi syirkun, sebagaimana Allah Taala tidak menerima amalan yang di dalamnya ada kesyirikan. Fa'adzamu umuril jahiliyah, maka perkara yang paling besar yang ada pada zaman jahiliyah atau orang-orang jahiliyah asyirku billahi azza wa jalla wal ibtida yaitu perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibtida dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang baru, perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Naam. Jadi dua perkara ini intinya sumbernya perkara yang paling besar yang dilakukan oleh zaman jahiliyah adalah apa? Orang jahiliyah kesyirikan dan juga bid'ah. Kesyirikan akan kita, tolak, kita hadang, kita hancurkan dengan at-tauhid Kemudian apa? Kemudian bid'ah kita hancurkan dengan as-sunnah barakallahu fikum. Sehingga at-tauhid was-sunnah na'am syai'ani mutalaziman. Nah, bahwasanya tauhid dan sunnah itu dua perkara yang senantiasa beriringan, senantiasa bersatu barakallahu fikum. At-tauhid itu untuk melawan kesyirikan, kemudian as-sunnah untuk melawan al-bid'ah barakallahu fikum. Nah, cukup sekian dulu yang saya sampaikan.